Nauzubillah ya. Tentunya ini semuanya mulai dari awal sampai akhir nanti, nah itu kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam artian mudah mengkafirkan kaum muslimin, itu bukan pendapatnya ahlu sunnah jamaah. Bahkan itu pendapatnya khawarij. Namun kita perlu mengingat bahwasannya di sana itu kapan kita bisa memastikan orang itu kafir ketika hilang mawane, hilangnya penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Karena di sana itu ada penghalang-penghalang yang seseorang tidak bisa dikafirkan. Pertama, apa penghalangnya? Karena khotok, keliru dalam mengucapkan. Seseorang ketika mengucapkan dia berkata dengan ucapan kekufuran tapi keliru. Itu dia diampuni, tidak dikafirkan. Kemudian yang kedua nisyan. Pertama adalah khata, kekeliruan, kemudian kedua nisyan Nisyan itu lupa. Seharusnya dia mengucapkan kalimat tauhid, dia malah apa? Malah lupa mengucapkan kalimat kekufuran contohnya. Nah, seperti itu. Itu juga tidak bisa dikafirkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-jahil Paham? Pertama adalah khata, kekeliruan, yang kedua karena lupa, yang ketiga ada ajal kebodohan. Orang mengucapkan karena bodoh, tidak tahu hukumnya, tidak tahu aslinya bagaimana hukumnya ucapan tersebut. Kemudian dia berbicara dengan pembicaraan yang kufur. Karena dia bodoh maka ma'zur diampuni. Kemudian yang keempat adalah uh, al-mukrah. Mukrah itu orang yang dipaksa. Jadi dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Kalau nggak mengucapkan, contohnya dibunuh atau dipenjara atau disiksa contohnya, akhirnya dia demi menyelamatkan agamanya, nah dia mengucapkan kalimat kekufuran tapi apa? Wa mutmain non bil iman. Hatinya tetap masih kokoh dan yakin dengan keimanannya. Tidak ridho terhadap ucapan tersebut. Maka empat hal ini diantaranya yang disebutkan para ulama termasuk penghalang-penghalang seseorang untuk dikafirkan. Jadi jangan bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, bermudah-mudahan mengkafirkan orang-orang yang kira-kira nah mengamalkan amalan kekufuran. Lihat dulu korinahnya dan tandanya seperti itu. Adapun kita mengkafirkan kaum kufar secara keumuman nggak masalah. Orang-orang kafir di neraka nggak masalah. Orang Yahud dan Nasara, orang musyrikin nggak masalah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin itu enggak masalah fi nari jahannam. Mereka berada di neraka jahannam. Adapun memastikan per individu perlu dilihat kembali. Barakallahu fikum seperti itu. Nah. Kemudian kata beliau Ar-Rabi'u yang keempat, pembatal keislaman yang keempat, Man i'taqada anna ghaira hadiyin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akmal min hadihi atau anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi kalladhi yafd kalladhi yafdul hukm at-tawaghit ala hukmihi huwa kafir. Perhatikan ini. Pembatal keislaman yang keempat yang sering terjadi dalam artian orang terkadang tidak sengaja atau tidak mengetahui tapi bahaya Nah, perhatikan barang siapa yang meyakini bahwasannya ghair hadin nabi selain petunjuknya Rasulullah itu akmal min hadiyih ini jadi dia meyakini bahwasanya selain petunjuk Rasulullah itu lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah. Ini jelas menyelisih dalil yang syar'i ya. Sedangkan kita sering kita baca dan sering kita dengar apa? Wa khairul huda, huda Rasulullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Tapi orang ini meyakini bahwasannya selain petunjuk Rasulullah itu lebih sempurna dibanding petunjuk Rasulullah. Bayangkan ucapan kekufuran. Nah, jadi hati-hati jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian karena kita wajib mengikuti petunjuk Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian ambillah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian kerjakanlah. Wa ma atakum wa ma na'am wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasul larang kepada kalian atau dari kalian maka tinggalkanlah, hindarilah. Ini termasuk dalil ittiba ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Nah, berupa Al-Qur'an dan sunnah karena Al-Qur'an jelas turun dari Allah Subhanahu wa taala. As-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah itu berucap berkata dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi yang keempat apa? Barang siapa meyakini bahwasannya ada atau bahwasannya selain petunjuk Rasulullah itu lebih sempurna dibanding petunjuk Rasulullah, maka ini termasuk kekufuran. Dan berikutnya Au atau anna hukma ghairihi ahsan min hukmih. Atau dia meyakini bahwasannya berhukum kepada selain hukum Rasulullah itu lebih bagus daripada apa? Hukum Rasulullah. Nah, jadi dia meyakini dua keyakinan yang jelek ini tadi ya. Pertama, dia meyakini bahwasannya selain petunjuk Rasulullah lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah. Yang kedua, dia apa? meyakini bahwasannya berhukum kepada selain hukum Rasulullah lebih bagus. Nah, Kata beliau, "Kalladzi yafdul hukmat tawaghit," sebagaimana seperti orang, seperti orang yang lebih mendahulukan atau lebih mengedepankan berhukum dengan tagut ala hukmih dibanding hukumnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi manusia dengan dalil. Dalam artian dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia malah mengambil hukum tagut. Tagut adalah kewanin-kewanin yaitu undang-undang yang diletakkan oleh manusia yang bertentangan dengan syariat itu harus kita jauhi semaksimal mungkin Nah, jadi orang ini pembatal yang keempat ini secara ringkasnya adalah barang siapa yang meyakini petunjuk selain Rasulullah itu lebih bagus, lebih sempurna, maka dia kafir. Atau dia meyakini bahwasanya berhukum dengan hukum selain hukum Rasulullah, nah itu lebih bagus, itu juga kafir. Paham ya? Seperti orang yang malah mengedepankan apa? Berhukum dengan undang-undang atau syariat selain syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Adapun masalah pengkafiran tadi sudah kita sebutkan melihat keadaannya. Nah, ketika tidak ada nih penghalang-penghalang untuk dikafirkan maka itu masuk dalam pembahasan ini. Dalam artian bisa dikafirkan. Nah, kalau seandainya menimbulkan fitnah dengan pengkafiran secara takyin, maka kita mengkafirkan secara umum. Keumuman orang-orang kafir itu mereka di neraka. Keumuman orang-orang musyrikin, keumuman orang-orang yang beragama selain agama Islam itu kafir. Seperti itu. Arum perorangan fulan kafir, fulan kafir. Itu tidak boleh kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil ya. Contohnya Abu Lahab kafir nggak Kafir jelas. Nah, kemudian Abu Jahal kafir jelas karena dengan dalil yang ada. Bapaknya Rasulullah bagaimana? Kafir jelas. Ibunya Rasulullah bagaimana? Kafirah jelas dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Seperti itu. Namun yang tidak ditakyin, tidak ditentukan tidak ditetapkan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah nah namanya sepulan ini termasuk kafir atau di neraka, kita tidak boleh memastikan seperti itu. Kita menghukum secara umum ya, bahwasanya keumuman orang-orang kafir, keumuman orang-orang musyrikin, keumuman orang-orang munafikin mereka di neraka itu. Seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Kita di dalam menghukum seseorang, nah contoh orang mukmin sunni salafi, si fulan meninggal. Siapa? Fulan. Ya, fulan meninggal, dia sunni salafi, Bahkan dia bagus, dia sama-sama kita, tapi meninggal. Kita nggak boleh memastikan oh dia mesti termasuk penduduk surga, nggak boleh. Oh dia mesti masuk surga, nggak boleh ya. Cuman bagaimana ucapan kita untuk untuk orang tersebut sebagaimana sebutkan Imam Tohawi dalam kitab beliau atau Hawiyah itu, nah kita cuma narju. Nah, narju lil muhsinin khairah. Kita berharap bagi orang-orang yang berbuat baik itu mendapatkan kebaikan. Jadi kita berharap semoga dia termasuk penduduk surga. Ada pemastikan tidak boleh kecuali dengan apa? Dalil. Seperti apa? Seperti Hasan dan Husain. Hasan dan Husain anaknya siapa? Hasan dan Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menikah dengan putrinya Rasulullah Fatimah. Kemudian melahirkan Hasan dan Husain. Ini nas terang-terangan Rasulullah mengatakan Innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Paham ya? Sungguhnya Hasan dan Husain itu adalah tuannya para pemuda penduduk surga. Berarti kita pastikan Hasan dan Husain di mana? Surga. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena dengan dalil kita memastikan hal tersebut. Nah, contohnya 10 orang yang dijamin masuk surga itu. 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu kita bisa bisa pastikan. Karena terang-terangan Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari hadisnya Abdurrahman bin Auf. Apa lafadznya? Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian apa berikutnya? Naam wa Talha fil jannah. Naam, kemudian wa Zubair fil jannah. Kemudian wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Kemudian wa Sa'ad fil jannah. Wasa'id ya, Sa'ad bin Abi Waqqas jannah tadi Wasa'id fil jannah wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah itu terang-terangan disebutkan dalam hadis ya nah itu kita boleh memastikan adapun selain yang dipastikan dalam dalil atau selain yang tidak dipastikan dengan dalil maka kita cuma berharap semoga bagi orang-orang mukminin semoga bagi orang-orang muslimin ahlus surah jamaah sudah meninggal mereka termasuk penduduk surga kalau bagi orang-orang yang jahat, kita khawatir terhadap orang-orang yang jahat, orang musik, orang yang jelek, orang yang jahat. Kita khawatir kalau ternyata mereka termasuk penduduk neraka. Untuk memastikan butuh dalil. Barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan memastikan tanpa dalil. Barakallahu fikum seperti itu. Nah, qala syarih Syekh Shalal Fauzan, perhatikan dalam syarahnya itu min anwa'il irdah termasuk jenis-jenis riddah kemurtadan. Nah, Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain apa-apa atau selain hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Ini seringkali digunakan orang-orang khawarij untuk mengkafirkan kaum muslimin atau pemerintah. Nah, jadi hati-hati. Termasuk jenis-jenis kemurtadan adalah berhukum pada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Idza taqada anna hadza amrun mubah, perhatikan. Jika dia meyakini bahwasanya boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah boleh, Nah, ini termasuk keridah, hati-hati. Nah, wa annahu yajuzu an yahkuma bisyariah dan bahwasanya diperbolehkan berhukum dengan syariah wa yujawizu an yahkum bil qawanin. Double. Dalam artian double apa? Dia membolehkan berhukum dengan syariat dan juga membolehkan berhukum dengan undang-undang. Kamu berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah boleh. Berhukum dengan undang-undang boleh enggak? Boleh juga. Nah, itu hati-hati. Menyamakan berarti kan menyamakan antara Al-Qur'an Sunnah dengan hukum atau undang-undang yang diletakkan oleh tangan-tangan manusia. Barakallahu fikum itu hati-hati. Wa yaqul dan akhirnya dia mengatakan wal maksud al maksudu hilun nizaat. Intinya kata mereka, intinya itu kan kita apa? Kita itu kan menguraikan perselisihan. Eh? Maksudnya itu menghilangkan perselisihan, perselisihan, menghilangkan perselisihan biar tidak berselisih Walaupun berhukum dengan selain hukum Allah nggak masalah, yang penting apa? Hilang perselisihannya, kata mereka ini ya. Nah, wahada yahsulu bil qawanin. Seperti ini bisa selesai, bisa diuraikan, bisa diselesaikan dengan undang-undang, kata mereka ini ya. Nah, wa yahsul syariah dan juga bisa dengan syariat. Fal amru mutasawin kata orang itu. Maka perkaranya itu bebas, sama kamu berhukum dengan undang-undang juga sama, berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah juga sama. Padahal apa ini ucapan yang batil karena menyelisih daripada ayat-ayat yang sudah kita hafal yang Allah taala berfirman, fa'in tanaza'tum fi shayin farudduhu ila Allah Rasul." Kemana kalian dengan ayat ini? Kalian bawa kemana ayat ini? Sembunyikan di mana? Kalian sembunyikan di mana ayat ini? Ayat terang-terangan bahasanya fa'in tanaza'tum fi shayin farudduhu ila Allah Rasul. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu kembali kepada Al-Quran wa sunnah. In kuntum tu'minuna billah, bayangkan ini. Wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu syartiyah. Nah, Dhalika khairun wa asanu ta'wila. Yang demikian itu ketika ada perselisihan berhukum kepada Al-Qur'an Sunnah itu ada sebaik-baik pintu atau jalan keluarnya. Barakallahu fikum. Jadi ucapan seperti ini tadi, ucapan yang keliru, yang menyamaratakan berhukum dengan hukum Allah boleh, berhukum dengan hukum makhluk enggak masalah. Itu adalah keliru. Terus bagaimana yang benar? Yang benar kita berhukum harus dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, dengan semampu kita karena kita hidup di negeri yang penuh dengan fitnah seperti ini. Nah, Nakul kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Taj'al hukmat taghut mislah hukmi Nam hukumillah, kita kaget. Nah, subhanallah, masya Allah, engkau menjadikan hukum dengan tauhid seperti hukum kepada Allah, seperti berhukum kepada hukum Allah. Apa tauhid? Tauhid sudah kita bahas dulu ya. Tauhid apa itu tauhid? Tauhid adalah sebagaimana yang diberi pengertian oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu." Nah, kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Sudah kita lewati di mana? Di akhir-akhir kitab Al-Usul Salasah. Jangan dilupakan tapi diingat. Kalau lupa dilihat lagi di sana. Nah, pengertian tauhid ini sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Nukayyim dinukilkan oleh Al-Imam Naam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahab dalam akhir-akhir kitab apa Al-Usul As-Salasah. Apa itu? kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta' seluruh apa-apa yang membuat seorang hamba itu melampaui batas nah perhatikan nih baik itu sesuatu yang sembah atau sesuatu yang diikuti atau seorang yang ditaati yang disembah seperti mungkin orang ridho disembah contohnya matbu' seperti siapa eh, matbu' matbu' seperti nah mungkin para masyayikhnya diikuti kemudian syekhnya ridha kalau disembah itu juga tagut. Hati-hati. Muta seperti siapa? Pemimpin, pemerintah, dia ridha ditaati bahkan ridha disembah itu tagut hati-hati. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kata beliau Nakur kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Taj'al hukma tagut mithla hukmillah. Engkau menjadikan hukum tagut seperti hukum Allah. Naam. Tahkim syar'illah hadza ibadatun lillah Berhukum dengan syariat Allah ini adalah beribadah kepada Allah. Nah, lesal qasdu minhu, lesal qasda minhu. Fakat. Nah, Bukan intinya tujuannya saja bukan. Lesal qasda minhu fakot hilun. nah, hilun niza'. Bukan semata-mata tujuannya intinya menghilangkan perselisihan bukan. Nah, bukan itu yang diinginkan ya. Kalau cuma semata-mata menghilangkan perselisihan kata mereka cukup dengan hukum selain hukum Allah katanya. Bukan itu, tapi apa? Al-qasdu minhu al-ibadah ini. Jadi kita berhukum dengan hukum Allah taala itu tujuannya adalah ibadah dan semuanya sudah tentukan dalam Al-Qur'an atau berdalapun nah atau dalam As-Sunnah. Contohnya adalah seperti sabda Rasulullah apa itu? La yahillu damu mri'in muslimin illa bi salas. Tidak dihalalkan darahnya kaum muslimin atau seorang muslim kecuali apabila terjadi salah satu di antara tiga perkara. Pertama apa? Astayibuz zani, orang yang sudah berkeluarga Nah, seorang wanita yang sudah menikah atau bersuami, kemudian seorang laki-laki sudah beristri kemudian berzina. Diapakan? Dirojam. Kemudian kedua apa? Wa nafsu binafsi. Yaitu kisos, membunuh dibalas dengan membunuh. Halal juga. Itu hukum yang hukum ditegakkan syariat. Kemudian yang ketiga apa? Al-mufariqul jamaah. Yang dia itu berpisah, berpaling dari jamaah, murtad dari agama Islam. Itu juga dihukum dengan hukum yang tetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Man baddala dinahu faktuluh. Barang siapa yang dia tuh mengubah atau kembali dari agama Islam kepada agama kekufuran maka bunuhlah dia. Nah, kata beliau di sini perhatikan Al-qasdu minhu al-ibadah bitahkim syar'illah. Tujuannya itu adalah beribadah dengan berhukum terhadap syariat Allah. Wa tahkimu ghairihi syirkun. Sedangkan berhukum pada selain hukum Allah itu kesyirikan. Wa syirkun fit ta'ah wa syirkun fil hukum. Di samping kamu telah berbuat syirik dalam ketaatan, diiringi juga kamu berbuat syirik terhadap hukum. Kenapa? Karena engkau nah berarti apa? Berarti mentaati hukum selain hukum Allah, kamu berhukum selain dengan hukum Allah, itu syirik juga ya. Amlahum lahum syuraka'u syara'u lahum ya ma Apakah bagi mereka itu syuraka? Eh, orang-orang yang ikut campur yang membuat syariat untuk mereka minad din dalam agama ini. Malam ya'dzam billah pada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak izinkan, maksudnya adalah mereka membuat hukum-hukum sendiri. Apakah ada sekutu-sekutu mereka yang membuat syariat sendiri untuk mereka dalam agama ini? Yang mana Allah Ta'ala tidak menurunkan izinnya? Nah, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan jika kalian mentaati mereka, itu hukum-hukum selain hukum Allah, sesungguhnya kalian itu telah berbuat syirik ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam mereka menjadikan ahbar ahli ibadah mereka wa ruhban itu ibadah mereka arbaban sebagai rab-rab min dunillah dari selain Allah wal masih ibn maryam dan juga menyembah masih ibn maryam ila qawlihi subhanahu amma yusyrikun hingga firman Allah taala subhanahu masih Allah amma yusyrikun dari apa yang mereka Naam persekutukan. Fasamau syirkan Allah Ta'ala menamakan itu adalah kesyirikan. Falladhi yusawi baina hukmillah wa hukmit taghut. Perhatikan. Barang siapa yang menyamaratakan antara hukum Allah dengan hukum taghut, mengatakan hukum Allah Al-Qur'an itu sama dengan hukum undang-undang katanya. Sama katanya. Wa taghut al-muradu bihi sedangkan taghut yang diinginkan di sini kata beliau kullu hukmin ghairi hukmillah. Seluruh hukum yang selain hukum Allah itu taghut. Nah, kita kembalikan definisi yang bagus tadi ya. Definisinya siapa? Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tadi. Nah, kalau beliau menyebutkan sini kullu hukmin na'am ghairu hukmillah. Seluruh hukum selain hukum Allah itu tauhid. Sawaun awaidul badiyah, baik itu awaid apa awaid? Awaid itu kembali kepada adat. Kemudian adat yaitu baik itu adalah apa? Adalah adat-adat orang Badui Mungkin orang-orang kampung, orang kampung, orang desa atau orang gunung contohnya punya adat-adat tersendiri kemudian berhukum pada selain hukum Allah itu juga termasuk. Au andimatul kufar atau andimah, yaitu undang-undang atau naam rambu-rambu orang kufar contohnya. Dalam artian apa? Dalam artian seperti undang-undang orang kufar eh, dilarang contohnya azan contohnya atau dilarang pakai jilbab contohnya. Kita ikuti itu hati-hati, jangan. Au qawanin Faransa atau undang-undang orang Prancis Aul Inggris atau Inggris, atau adatul qabail atau atau adat istiadatnya orang kabilah. Eh, kalau orang meninggal atau orang membunuh nanti cukup ditebus dengan kepala sapi contohnya. Atau cukup ditebus dengan uang sekian. Itu semuanya nggak ada aturannya gitu loh. Dalam artian nggak ada aturannya secara syariat. Nah, jadi tebus dengan uang sekian sekali sekian kemudian plus apa? Plus plus nyembelih apa kambing atau nyembelih sapi contohnya. Itu semuanya adat yang harus dijauhkan dari syariat kullu hada taghut seluruh ini ada taghut wa kada tahkimul kuhan demikian pula juga berhukum dengan kuhan apa kuhan dukun hati-hati man ataka hinan barang siapa yang mendatangi dukun na'am fasadaqahu bima yaqul nah barang siapa yang datang dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkan dukun tersebut lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman atau arba'un yauman tidak diterima salatnya 40 hari. Barakallahu fikum seperti itu. Hati-hati ya. Hati-hati. Nah, berhukum pada selain hukum Allah itu bisa mencapai tingkat kekufuran. Nah, tapi dengan rincian ya, dengan rincian dalam artian kalau dia berhukum dengan paksaan, dipaksa, eh, itu berarti dia tidak bisa dikafirkan atau berhukum karena dia maksiat dalam artian tidak paksaan cuman dia berbuat maksiat dia meyakini bahwasanya hukum Allah hukum Rasulnya itu lebih bagus lebih baik dan lebih selamat dan lebih sempurna cuman aku berhukum ini karena taat kepada pemerintah contohnya. Sehingga aku harus berhukum dengan hukum undang-undang yang disebutkan para para pemerintah contohnya. Seperti ini apa? Dia telah melakukan apa? Kabiratunil kabairid dzunub. Dosa-dosa besar. Kafir atau enggak pelaku dosa besar? Pelaku dosa besar itu kafir atau tidak? Tidak kafir. Pelaku dosa besar itu mukminun kesul iman. Dia masih beriman tapi berkurang keimanannya. Jangan sampai mengkafirkan pelaku dosa besar karena yang mengkafirkan dosa besar itu nanti terjatuh dalam pemikiran khawarij. Naam. Falladhi yaqul maka orang yang mengatakan innahu masawa kafir. Bahwasanya kedua-duanya sama itu kafir. Apa maksudnya? Berhukum dengan hukum Allah, dengan berhukum dengan undang-undang kufat itu sama. Itu adalah apa? Adalah nah, nah menimbulkan orang tersebut masuk dalam kekafiran. Hati-hati. Wa asyaddu minhum man yaqul, sekarang ada yang lebih parah lagi. Yang menyamaratakan aja kafir, apalagi yang lebih parah ini Man yakul orang yang mengatakan innal hukma bi ghairi ma anzalallah ahsan al hukm bi ma anzalallah. Hadza asyad perhatikan. Yang menyamaratakan aja sudah kafir ya. Eh? Yang menyamaratakan bahwasanya berhukum dengan Allah itu sama dengan berhukum dengan undang-undang yang diletakkan manusia sama. Itu aja kafir, apalagi apa? Orang tersebut menyatakan sesungguhnya berhukum kepada selain hukum Allah lebih bagus dibanding berhukum dengan hukum yang Allah Taala turunkan. Hadza asyad seperti ini keadaannya lebih parah Terus bagaimana? Ya sama jelas kafir. Yang pertama aja kafir menyamaratakan, apalagi ini apa? Mengatakan lebih bagus berhukum pada selain hukum Allah. Nauzubillah. Falladhi maka orang yang mengatakan annas ma yasluh lahumul yawm illa hadhil anzimah. Sekarang manusia tuh enggak enggak pantas katanya, enggak layak kalau sekarang ini nah kecuali dengan oh, dengan aturan-aturan sekarang yang ada ini. Sekarang contohnya ya, kita berjalan di jalan raya. Nah, kemudian pemerintah menetapkan harus harus pakai helm contohnya. Harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas merah kalau merah berhenti hijau jalan kalau kuning berhati-hati itu termasuk kita berhukum dengan hukum undang-undang atau hukum Allah seperti itu yang seperti itu termasuk yang ada masalahnya dalam artian kita taat kepada pemerintah pada perkara yang baik ma'ruf itu tujuannya baik mereka tujuannya agar apa kalau jatuh kepalanya tidak pecah pakai helm tujuannya kalau ada lampu hijau nah dia jalan, nah, biar apa? Biar jalan raya itu tertib contohnya. Itu berarti kebaikan semua kan? Itu harus kita taati. Taat kepada pemerintah seperti itu. Bukan kita maksudnya itu adalah kafir karena taat kepada undang-undang selain undang-undang selain hukum Allah. Itu enggak. Kita lihat keadaannya dan juga kondisinya serta tempatnya. Nah, situasi kondisi tempatnya. Nah, kata beliau sini falladhi yaqul annas may yaslul lahum al-yawm illa Manusia itu enggak pantas untuk hari ini kecuali harus dengan aturan-aturan ini. Maya Mayasluhul musyara' syariat itu nggak pantas, nggak layak syariat itu katanya. Ashar umayu tabik lihadas zaman. Syariat itu yang mencocoki zaman, berarti orang ini sudah apa? Membawa syariat kepada perkembangan zaman. Itu keliru besar. Terus bagaimana yang benar? Yang benar bawalah perkembangan zaman itu kepada syariat. Kalau ternyata kok zaman berkembang menyelisih syariat, jangan kita ikuti perkembangan tersebut. Ikutilah syariat. Nah itu. Jangan apa? Jangan kita mengikuti adat istiadat tapi apa? Tapi menyelisih syariat itu jangan. Nah, tapi ikutilah apa? Syariat dalam keadaan tidak menyelisih daripada naam Nah, itu tadi aturan-aturan. Nah, jadi syariat itu jadikan patokannya ya. Nah, walai wala nam yusayil al hadarah. nah Dan juga tidak pantas dan layak kalau seandainya dihadirkan katanya. Ma yasra illa tahkimul qawanin tidak layak, tidak pantas kecuali berhukum dengan undang-undang kuanin. Wa musayyiratul alam dan mengikuti apa? Perjalanan alam semesta ini. Orang di sana orang barat sudah berhukum seperti ini. Orang barat punya pakaian-pakaian gaul, mereka berpakaian seperti ini, potongannya potongan yang ngetren contohnya. Kita ikuti contohnya, itu jangan. Kata mereka ini yang layak, yang pantas untuk zaman sekarang ini. Jadi ini berusaha orang ini menggiring agar kita mengikuti perkembangan zaman itu dari si pakaiannya, kemudian hukumnya, kemudian bagaimana cara naam bermuamalah ngikuti mereka jangan. Takunu mahakumuna misla mahakumul alam. Kita harus berhukum, hukum-hukum kita kita jadikan seperti hukum-hukum alam seluruh dunia. Jadi hukum kita di Indonesia atau di Arab contohnya harus ikuti hukum dunia bagaimana gitu. Itu semua keliru ya. Hada ahsan min hukmillah ini. Hukum seperti ini lebih bagus daripada hukum Allah. Keliru besar. Hada asyaddu kufran minal ladhi yakul. Nah, perhatikan ini. Yang seperti ini lebih parah kekufurannya dibanding orang yang mengatakan inna hukmallah wa hukma ghairihi mutasawiyan. Kekufuran yang seperti ini yang mengatakan hukum selain Allah itu lebih bagus dibanding hukum Allah, itu lebih parah kekufurannya dibanding orang yang mengatakan bahwasannya hukum Allah itu sama dengan hukum yang lainnya. Paham ya? Dibedakan ya yang mengatakan hukum Allah sama dengan hukum selain Allah itu aja kafir, menyamakan apalagi yang mengatakan hukum selain hukum Allah lebih bagus dibanding hukum Allah itu lebih parah kekafirannya. Amma idza hakama bi ghairi ma anzalallah, perhatikan ini ya. Adapun orang yang berhukum bi ghairi ma anzalallah dengan selain hukum yang Allah taala turunkan li hawa bi nafsih karena hawa nafsu. Hawa nafsu, keinginan dunia semata dan dia masih meyakini ya Al-Quran wa Sunnah itu lebih bagus eh, hukum Allah lebih bagus, lebih sempurna, eh, lebih bisa menghilangkan permasalahan. Tapi aku berhukum ini karena dunia, karena cuma mengharapkan harta, hawa nafsu saja. Eh, kata beliau, au anzalallah atau dia bodoh terhadap apa yang Allah turunkan, wa huwa ya'taqidu dan dia masih meyakini anna hukmallahu wal haq. Ini perhatikan bedanya. Dia masih meyakini hukum Allah itu hukum yang paling benar. Wa wal wajib dan bahkan itu yang wajib. Kita berhukum dengan hukum Allah itu yang wajib. Cuman kita berhukum dengan hukum selain Allah ini karena apa? Karena hawa nafsu. Karena mengharapkan dunia, mengharapkan harta saja. Bagaimana seperti ini? Kata beliau, "Fahada fa'ala kabiratan min kaba'irid dzunub wa dzalika kufrun duna kufrin." Perhatikan. Perbuatan yang seperti ini dia berhukum dengan selain hukum Allah atau dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah, perhatikan. Karena hawa nafsu atau keinginan dunia atau karena kebodohan terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan tapi dia masih meyakini bahwa hukum Allah itu yang paling benar, hukum Allah itulah yang berhak untuk kita ikuti, yang wajib kita ikuti, maka orang tersebut apa? telah melakukan dosa-dosa besar. Sehingga dosa pelaku dosa besar kafir tidak tidak kafir ya. Pelaku dosa besar itu mukminun naqisul iman, mukminun bi imanihi wa 'asin bi Pelaku dosa besar itu masih beriman dengan keimanannya dan dia bermaksiat dengan kemaksiatannya. Ai mu'minun naqisul iman. Dia itu masih mukmin tapi berkurang keimanannya. Itu di dunianya ya. Adapun di akhiratnya bagaimana? Adapun di akhiratnya pelaku dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralahu. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadab, dia diadab sesuai dengan kadar dosanya. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki diampuni, diampuni dan langsung dimasukkan ke surga dengan kadar tauhid yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita berhati-hati dalam mengkafirkan seseorang tidak sembarangan, tidak pula dengan hawa nafsu, namun semuanya dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah.